Ar-rabi'u as Rukun Islam yang keempat adalah as-siyam yaitu puasa. Wa huwa siyamu syahrul Ramadan min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Yaitu puasa di bulan Ramadan dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Yada'u fi as-shaimu at-ta'ama wasy-syaraba wal jima'a ibadatan lillahi subhanahu. Yang mana seorang yang berpuasa harus meninggalkan makanannya, minumannya, serta hubungan suami istri dalam bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakuffu nafsahu an syahawatiha dan ia menahan dirinya dari syahwat-syahwatnya. Wa qad khaffafa Allahu as-siyama 'anil maridi wal musafiri wal hamili wal murdi'i wal haid wan nufasa. Falikullim minhum hukmun yunasibuh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meringankan untuk tidak berpuasa bagi orang-orang yang sakit, orang yang sedang dalam keadaan safar, wanita hamil, wanita yang sedang menyusui, wanita yang sedang haid, dan wanita yang sedang nifas. Dan setiap mereka memiliki hukumnya masing-masing. Wa fi syahr yakuful muslimu nafsahu an syahawatiha. Dan di bulan yang mulia ini yaitu bulan Ramadan, seorang muslim menahan dirinya dari syahwat-syahwatnya. syahwat syahwatnya فتخرج نفسه بهذه العبادة من شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين maka seorang muslim mengeluarkan dirinya menjadikan dirinya dengan ibadah-ibadah yang ia lakukan di bulan yang mulia ini dari awalnya seperti hayawan menjadi seperti malaikat al-muqarrabin hatta inna as-sa'ima la yatasawwar bi suratin man la hajata lahu fid dunya illa fi tahsili ridallahi subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai seorang yang berpuasa itu bisa dibayangkan seperti bisa digambarkan seperti orang yang tidak ada lagi keinginannya dan hajatnya di dunia ini kecuali hanya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Wasiyamu yuhyil qalba dan puasa ini menghidupkan hati wa yuzahhidu fid dunya dan menjadikan diri kita zuhud di dalam di dunia ini wa yuraqibu fi ma indallah dan membuat kita menginginkan atau mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhkurul aghnia'u bil masakin wa ahwalahum dan membuat orang yang kaya ingat akan orang-orang yang fakir dan miskin dan bagaimana keadaan-keadaan mereka. fata'tafu qulubuhum 'alaihim maka hati-hati mereka pun luluh melihat mereka yaitu orang-orang yang membutuhkan wa ya'lamuna ma hum fihi min ni'amillah fa yazdadu syukra dan mereka pun mengetahui betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sehingga dengan itu mereka pun akan bertambah rasa syukurnya kepada Allah jalla fi ula wa siyamu yuzakkin nafsa puasa ini mensucikan jiwa, membersihkan jiwa, wa yuqimuha ala taqwallah dan membuat jiwa ini bertakwa, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaj'alul farda wal mujtama'a yastash'iru raqabatallahi alaihi fis sarra'i wad dharra fis sirri wal alaniyah dan menjadikan seseorang bahkan masyarakat mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengintai dirinya dalam keadaan susah maupun duka dalam keadaan senang maupun susah fisirri wal alaniyah dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan terang-terangan haitsu ya'ishul mujtama'u syahran kamilan muhafizan ala hadhihi ibadah yaitu para masyarakat akan hidup di bulan ini dengan menjaga ibadah yang mereka lakukan memuraqiban li rabbih dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala يدفعه إلى ذلك خشية الله تعالى والإيمان بالله وباليوم الآخر ya dan yang membuat mereka dan menjadikan mereka seperti itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir wal yaqinu bi anna Allah ya'lamu sirra wal wa akhfa dan mereka yakin dan percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tersembunyi dan mengetahui apa-apa yang tidak tersembunyi. Wa annal mar'a la budda lahu min yaumin yaqifu fihi bayna yadi rabbih fayas'aluhu an a'malihi kulliha saghiriha wa kabiriha. Dan seorang akan ada suatu hari nanti ia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakan amalan amalnya amalannya yang kecil maupun yang besar.